بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة sekalian yang Allah muliakan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum nun suk nun bertasydid dan mim bertasdid. Hukum nun bertasdid dan mim bertasdid dikenal dengan hukum gunnah atau gunnah musyaddadah. Hukum nun dan mim bertasdid ini sangat penting dalam ilmu tajwid. Walaupun sedikit tetapi harus diperhatikan oleh kita semua ketika membaca Al-Quran yang mulia. Di halaman yang ke-42 dari buku metode Syafi'i dikatakan setiap huruf nun bertasdid dan mim bertasdid wajib dibaca dengan gunnah. Wajib dibaca dengan gunnah. Dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contoh <clears throat> nun yang bertasydid. Inna a'tadna. Perhatikan Inna a'tadna. Tidak dibaca inna. Inna a'tadna. Tapi inna inna ya. Contoh yang lain anin naba'il azim anin ya ditahan anin naba'il azim kemudian mim yang bertasydid sama bacanya imma syakiro imma syakiro wa imma kafuro وإما كفورا ya sekali lagi ini namanya adalah gunnah atau gunnah musyaddadah jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita jumpai huruf nun bertasydid atau mim bertasydid disebut dengan gunnah dan dibaca dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.